Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fi din azza wa Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, tentunya kita tidak lupa sebagaimana seperti biasanya ada salah satu di antara antum sekalian yang setoran walaupun belum ditunjuk sebelumnya tapi tidak masalah kami yang menunjuk dalam artian Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Siap dan juga masih hafal terhadap hadis yang kedua tersebut. Tolong dibaca dengan suara yang jelas, lantang, keras, lancar. Antum. Hasan. Bismillah. Ahsanta barakallahu fikum. Insyaallah taala bisa antum ya, siap-siap ya. bisa antum ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau di sini qala Akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Jadi beliau Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah beliau ingin menjelaskan tentang sabda Rasulullah SAW atau ucapan Jibril yang diajukan kepada Rasulullah SAW akhbirni anamaratiha kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya karena semula ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat beliau menjawab apa mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya, nah barakallahu fikum, kita ini sama, sama-sama enggak mengetahuinya. Aku dan kamu sama. Paham ya? Sama-sama tidak mengetahuinya. Akhirnya ditanyakan yang berikutnya akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, eh tanda hari kiamat. Na'am barakallahu fikum. Falamma kana as-su'alu an alamatiha jaizan ajabahu sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pertanyaan tentang tanda-tandanya diperbolehkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawabnya, menjawab tanda-tanda hari kiamat. Fa dzakara alamatain. Maka beliau menyebutkan dua tanda. Jadi dua tanda yang beliau sebutkan di dalam hadis tersebut bukan berarti tandanya hanya dua saja, ini sekedar penyebutan di antaranya. Wa illa Tanda-tanda hari kiamat banyak sekali. Ada tanda-tanda yang kubro yang besar, ada yang sughra yang kecil. Nah, kita lihat. Qala antaridal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan enam anak tuannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya enam seorang tuan Nam barakallahu fikum dia menikahi budaknya kemudian melahirlah seorang anak anak tersebut merdeka nanti karena nisbahnya kepada tuannya. Karena seringnya yang diambil nisbah itu adalah lakinya. Jadi biasanya kalau pernikahan laki-laki dan wanita itu biasanya penisbahnya kepada bapaknya. Misalkan yang wanita orang nah barakallahu fikum orang Jawa ya. Kemudian yang laki-laki orang Arab. Itu nanti anaknya bisa nisbah ke bapaknya. Paham ya? Nah, ke bapaknya. Tapi kalau perempuannya adalah orang Arab misalkan, laki-laki orang Jawa, nanti anaknya Al-Jawi. Paham ya? Nisbahnya kepada bapaknya. Seringnya seperti itu. Karena penisbahnya diambil kepada bapaknya. Nah, kita lihat di sini. Hadi wahidatun ini yang pertama. Wa makna talidal amadu rabbataha ay sayyidataha. Naam, dan makna eh, seorang budak wanita melahirkan naam tuan wanita maksudnya bagaimana? Maksud maksudnya nanti ibunya itu justru malah apa? Ibunya tadi masih budak, anaknya nanti menjadi tuannya. Paham ya? Maksudnya tuan tadi menikahi budaknya, nah anak budaknya itu merdeka, otomatis lebih tinggi daripada ibunya. Paham ya? Ibunya yang masih budak tadi itu. Naam. Ai sayyidataha. Jadi, na barakallahu fikum kalau tuan biasanya pasangannya nyonya gitu istilahnya ya. Jadi intinya apa? Intinya Na barakallahu fikum ini nanti isyarah bahwasanya di akhir zaman nanti eh, termasuk tanda-tanda dari kiamat di antaranya apa? Banyaknya tawanan-tawanan di akhir zaman karena mungkin peperangan atau yang semisalnya dan juga ada juga yang bermakna nah barakallahu fikum banyaknya orang yang durhaka. Ah, banyaknya orang-orang yang durhaka. Kita lihat takunul ummu masudatan wal bintu sayyidatan laha. Hada minal ajaib ini. Masya Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ibunya itu justru menjadi budaknya, anaknya jadi tuannya. Karena apa? Karena Barakallahu fikum. Nah, tuan yang laki-laki tadi itu menikahi budak wanita. Budak wanita lahirlah seorang anak. Paham ya? Anaknya ini ternyata apa? Menjadi tuan buat ibunya. Ibunya masih budak. Paham maksudnya nih? Nah, barakallahu fikum. Wal bintu sayyidatan laha. Anak perempuannya justru menjadi tuan bagi ibunya. Hadza minal ajaib. Ini termasuk perkara-perkara yang mengherankan atau perkara-perkara yang ajaib. Annal binta takunu sayyidatan li ummiha bahwasanya anak perempuan justru menjadi pemimpin atau tuan buat ibunya, bayangkan. Seharusnya ibunya jadi pemimpin, tuannya, istilahnya tuan untuk anak perempuannya, tapi kebalikannya, anaknya justru yang merdeka. Seperti itu. Sama makna hadza? Apa makna ini? Zakaru maknayain. Mereka para ulama menyebutkan dua makna. Maknanya apa sih maknanya seperti ini? Disebutkan dua makna. Al-makna al makna yang pertama anna ma'nahu annahu yaksuru at-tasarri fi akhir zaman. Maknanya bahwasanya banyaknya tawanan. Nah, barakallahu fikum di akhir zaman. Maksudnya ya mungkin dibukanya kemenangan-kemenangan kaum muslimin sehingga banyak tawanan-tawanan para wanita yang ditawan. Wala syakka anna bintal amati takunu hurratan taba'an li abiha, ya kan? Tidak diragukan lagi bahwasanya anak budak wanita, anak perempuan budak wanita tadi, dia menjadi merdeka karena ngikutin bapaknya. Ngikutin bapaknya. Bapaknya merdeka. Namanya tuannya merdeka kan? Bapaknya merdeka. Jadi ini para ulama berdalilkan dengan nah barakallahu fikum dalil ini bahwasannya kalau nisbah itu memang kepada bapaknya. Apa maksudnya? Jadi misalkan ibunya orang Nam Jawa misalkan. Bapaknya orang Naam barakallahu fikum misalkan orang Sunda ya, misalkan contohnya gitu ya. Itu nanti kalau melahirkan seorang anak, itu anak sebahnya kepada bapaknya itu bisa. Paham ya? Jadi nanti bisa as-Sundawi atau as-Sundawiyah. Paham ya? Seperti itu. Karena apa? Karena nisbahnya kepada bapaknya. Oleh karena itu biasanya kalau orang-orang Arab yang ada di Indonesia ini, nah seringnya kalau misalkan ibunya memang keturunan Arab, kemudian bapaknya keturunan Jawa itu jarang sekali nisbahnya kepada ibunya. Paham ya? Ya nisbahnya al-Jawi. Paham ya? Jawas Jawa asli. Paham ya? Itu juga bisa. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas nisbahnya kepada bapaknya tadi. Eh, nisbahnya kepada bapaknya. Naam, seperti itu. Kita lihat, fal bintu hurratun. Anak perempuan tadi merdeka. Wal ummu amatun, ibunya masih budak. Ini paham maksudnya ya? Fatakunul bintu sayyidatan li ummiha. Maka menjadilah anak perempuannya itu justru menjadi tuan buat ibunya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Seakan-akan terbalik gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Al-ma'na tsani, makna yang kedua, annal murada bidzalika wallahu a'lam. Perhatikan baik-baik ini. Bahwasannya yang diinginkan dengan lafaz tersebut antalidal amatu rabbataha wallahu a'lam, hanya Allah taala yang lebih tahu, annahu yaksurul 'uququ fi akhir zaman. Bahwasannya banyak uquq apa uquq? Durhaka. Banyak kedurhakaan di akhir zaman hatta ka'annal binta takunu sayyidatan ummiha hingga apa seakan-akan anak perempuannya itu tuan bagi ibunya berhaka karena seharusnya ibunya itu lebih tinggi daripada anaknya paham ya dipermisalkan seakan-akan anak itulah yang menguasai ibunya kan durhaka nah banyak kedurhakaan bi an tatakabbar 'alaiha wa ta'uqqaha wa ta'siyaha yaitu anak wanita tadi sombong di hadapan ibunya dan durhaka pada ibunya dan bermaksiat kepada ibunya, tanda-tanda hari kiamat. Sekarang kita berada di zaman yang seperti ini keadaannya. Sekarang banyak anak-anak ABG, anak baru gede, banyak laki-laki atau wanita, sekarang banyak yang mereka durhaka. Karena mereka sekarang barakallahu fikum hafizakumullah, mungkin mereka terdoktrin dengan obat-obatan terlarang, sabu-sabu, narkoba, narkotika atau yang semisalnya. Akhirnya mereka terkadang berani berontak pada orang tuanya. Nah, seperti misalkan anak laki-laki minta motor nggak dibelikan, dibakar rumahnya. nggak sembarangan, rumahnya dibakar. nggak mikir ke situ nanti bagaimana tinggalnya, Pak, bakar semua rumahnya. Ada seperti itu juga. Kemudian ada, ada anak perempuan, nah barakallahu fikum ingin keluar dilarang ibunya, ibunya justru malah dibunuh misalkan. Durhaka banyak sekali. Padahal kalau kita telusuri dalam hadis yang sahih mengenai keberhakan untuk kita berbakti kepada seseorang yang paling utama adalah ibu kita. Ya kan? Nah, barakallahu fikum dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW suatu ketika ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Rasulullah mengatakan, "Ummuka." Qultu, "Tsumma man?" Qala ummuka. Qultu, "Tsumma man?" Qala ummuka. Tiga kali diulang-ulang. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Yang terakhir summa abu, kemudian bapakmu. Menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu sangat dianjurkan, terutama ibu. Jangan sampai kita semuanya pulang ke rumah kemudian berontak, eh, gertak-gertak ibunya jangan. Nah, terutama di usia yang sudah lansia, lanjut usia, sudah tua, kita harus menghormatinya, harus juga apa? Harus juga intinya berbakti kepadanya. Jangan malah kita bentak-bentak, fala taqullahuma uffin. Eh? Jangan mengucapkan untuk kedua orang tuanya ucapan yang menyakitkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat banyaknya kedurhakaan di akhir zaman. Ini kita saksikan barakallahu fikum banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar apa? Di luar syariat. Allah musta'an. Berikutnya, asaniyatu Tanda yang kedua, qala antaral wa antaral hufatal al alata ri'a asya. Tanda yang kedua adalah engkau melihat orang yang berjalan kaki tanpa alas kaki, telanjang, pakaian cumpang-camping, pengembala kambing. Maksudnya orang tersebut miskin. Nah, yakni al-badiyah, seorang badui. Orang badui itu biasanya tinggal di pelosok-pelosok yang mereka ngikutin biasa ngikutin musim. Jadi yang mereka mana ada air dia tinggal di situ. Terkadang seperti itu. Nanti kalau misalkan musim panas nyari tempat yang musim dingin yang ada airnya, seperti itu. Nah, ini biasanya di Yaman sana banyak sekali badui-badui. Nah, barakallahu fikum intinya tinggal di pelosok-pelosok, di pegunungan-pegunungan yang mereka tidak punya tempat tinggal tetap istilahnya gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Hadhihi sifatul badiah ini termasuk sifat-sifatnya orang badui. Hufatun aqdamuhum. Telanjang, maksudnya apa? Tanpa beralas kaki telapak-telapak kaki mereka. Uratun ajsamuhum. Badan-badan mereka telanjang bima'na annahum yalbasuna thiyaban takunu mutawadhi'atan. Maksudnya mereka tetap berpakaian, hanya saja pakaiannya itu sederhana. Aw thiyaban atau berpakaian dengan pakaian la tasturu jami'a abdanihim. Tidak menutupi apa? Pakaian yang tidak menutupi seluruh badannya. Mungkin pakaiannya sobek-sobek, compang-camping atau mungkin pakaiannya nambar kalafi lengannya satunya pendek, satunya panjang misalkan. Intinya enggak sempurna. Paham ya? Intinya enggak sempurna. Bisa babil fakir sebabnya karena kefakiran au adamil inayah bil malabis atau orangnya enggak peduli dengan pakaian pakaian ada pakaiannya ada mereknya pun enggak sembarang, merek mahal cuman dia enggak peduli kotor pun dipakai terus sehingga nampaknya kusut kemudian na barakallahu fikum kotor atau yang semisalnya Allah musta'an karena huwa zahirun 'alal a'rab sebagaimana yang nampak pada orang-orang Arab bukan orang Arab ya Arab itu jamak dari Arabiyun yaitu badui-badui Paham intinya? Nah, barakallahu fikum. Biasanya orang Badui seperti itu. Enggak terlalu peduli. Maksudnya kalau secara global, biasanya orang-orang yang tinggal di pelosok di pegunungan, yang mereka jauh dari perkotaan biasanya seperti itu. Biasanya pakaiannya ya sederhana. Nah, barakallahu fikum kadang pakaiannya compang-camping, eh? pergi ke pasar pun enggak pakai sandal, uangnya jutaan, sembarangan. Di rumah sapi banyak, paham ya? Kemudian kalau misalkan sawah pun banyak juga sawah, tapi karena mereka jauh dari perkotaan sehingga pakaian-pakaian yang mereka pakai pun kelihatan seperti itu. Nah, orang Badui kita lihat, laisa ma'nahu at-ta'arri, bukan maknanya dia itu memang telanjang bulat itu enggak. Dia punya pakaian, walakin ma'nahu annahum la yalbasuna siyaban jamilatan. Maksudnya, mereka tidak berpakaian dengan pakaian yang bagus, yang indah. Wasiyaban fakhirah, nah dan tidak berpakaian pakaian yang mewah. Pakaiannya seadanya innama yalbasuna thiyaban mutabadzilatan tapi dia na barakallahu fikum mereka berpakaian-pakaian yang mungkin kusut atau intinya tidak rapi, kotor. Au thiyaban qasiratan atau pakaian yang pendek. Pakaian pendek. Nah, barakallahu fikum seperti itu. au ala ghair thiyab al-ma'rufa allati al insan. Atau dia nah barakallahu fikum berpakaian tapi pakaian yang tidak dikenal. Eh? tidak dikenal yang nah barakallahu fikum pakaian yang apa yang nam tidak membuat indah seseorang. Pakaian-pakaian mungkin atau melihat badui-badui pelosok-pelosok yang jauh dari perkotaan, mungkin di daerah Papua atau yang semisalnya atau tempat yang lain. Berpakaiannya mungkin penutup kemaluannya saja. Sebagian seperti itu. Yang jelas, nah barakallahu fikum ini sekedar apa? Sekedar menjelaskan mengenai tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua adalah engkau melihat seorang badui itu globalnya gitu aja. Qauluhu ri'asya Nah, barakallahu fikum, hadza amaluhum ini. Orang Badui tadi kerjaannya apa? Hadza amaluhum annahum ri'aun yar'auna syata wal ibila. Bahwasanya mereka adalah adalah para pengembala, mengembala kambing dan unta. Paham ya? Nah, wa hadhi tabi'atul badiyah. Ini tabiatnya orang Badui. Jadi kalau di Yaman sana yang kami saksikan waktu itu banyak orang-orang Badui yang mengembala unta, Nah, barakallahu fikum kambing itu enggak sembarangan. Unta itu dikembala oleh mereka. Susunya itu dijual laku, susu unta itu ya. Bahkan air kencingnya obat, air kencing unta. Paham ya? Air kencing unta itu obat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan, ya kan? Naam suruh minum apa? Susunya dan juga air kencingnya. Karena air kencingnya itu obat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tapi khusus air kencing unta ya. Kalau air kencing lembu jangan. Paham ya? Ini khusus. Nah, enggak sembarangan. Mungkin kalau antum nanti ke Yaman sana nyari, insyaallah ada. Kalau dijual itu satu botol aqua itu, nah barakallahu fikum ada yang jual, ada yang gratis. Paham ya? Kalau susunya sudah dijual, tapi kalau air kencingnya kadang gratis. Karena jarang sekali orang yang mampu untuk minumnya. Nah barakallahu fikum, tapi sebagian mereka mensiasati dicampur dengan susunya, nah, kemudian diminum. Memang obat. Harus kita yakin barakallahu fikum seperti itu karena langsung nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azani wasakumullah. Kita lihat berikutnya kerjaan orang Badui tersebut. Wa tabi'atul badiyah. Ini tabiatnya orang-orang Badui. Ya'isuna 'ala tarbiyatil mawasi. Yang mereka hidup di atas apa? Naam pendidikan mawasi maksudnya apa? Binatang-binatang ternak. Nah, maksud itu mereka itu pandai dalam merawat binatang-binatang ternak. Hadhihi tijaratuhum. Inilah perdagangan mereka. Wa ma'isatuhum dan kehidupan mereka. Wa ya'isuna fil barari dan mereka seringnya hidup di nah fikum di daratan. Maksudnya itu nyari tempat yang kira-kira ada penghidupan di situ. Biasanya nyari tempat yang ada air lah intinya gitu biasanya. Dan kami saksikan waktu itu ada di sebuah gunung di daerah atas apa Damat nah fikum atau dekat Ma'had itu di pegunungan atasnya daerah eh, barakallahu Barokoh itu ke sana sedikit itu di bawahnya itu ada semacam lereng-lereng Nah, bentuknya gua itu mereka bikin rumah-rumah di situ, bikin semacam tempat tinggal lah di situ. Allahu musta'an. Naam. Yang jelas itu gambaran globalnya seperti itu. Wa fi akhir zaman nah masya Allah. Dan di akhir zaman nanti mereka akan apa? Akan menampakkan seakan-akan apa istilahnya mereka itu hidupnya tenang, hidupnya mewah, hidupnya naam kaya. Wa yaskununal hadirah wa yabnun mereka pun ternyata apa langsung enggak seperti biasanya, pindah-pindah tapi menetap. Mereka tinggal menetap punya rumah dan membangun rumah. Maksudnya apa? Maksudnya mereka nah barakallahu fikum semula fakir, miskin tiba-tiba kaya mendadak karena harta yang mereka kejar. Nah barakallahu fikum, harta yang mereka kejar. Kanu fil bil awal yaskununa fil khiyam wa fi buyutil sya'r. Dahulu mereka, orang Badu ini, di awal mulanya mereka tinggal di kemah-kemah. Dan di rumah-rumah yang intinya tidak beratap. Fi akhir zaman yatatawaluna fil, fil mabani ini. Ini maksudnya seorang Badui yang mereka apa? Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu intinya gitu globalnya. Termasuk tanda-tanda dari kiamat. Maksudnya apa? Mereka justru lebih mengedepankan dunianya. Awalnya miskin, nggak punya apa-apa, tiba-tiba kaya mendadak. Nah, wallah alam kekayaannya apakah sumbernya dari halal atau haram? Yang jelas itu nah barakallahu fikum menunjukkan apa bahwasannya banyak orang-orang yang berlomba-lomba mencari dunia di akhir zaman. Allah musta'an. Kita lihat ya Yatatawaluna fil mabani, mereka bertinggi-tinggian di dalam membangun bangunan. Tingkat, eh, awal mulanya di pegunungan, rumahnya cuman terbuat dari gedek, tahu gedek ya? Dari bambu-bambu itu, dari bambu-bambu langsung enggak lama kemudian jadi kota dia, bikin hotel bintang tujuh, sama yang sembarangan. Bukan bintang 4, bintang 7 ya. Allah musta'an. Pusing kepalanya ya. Allah musta'an. Naam. Yang jelas apa? Kaya mendadak. Sebabnya karena dunia yang dia kejar. Ya benuna wa yatafakharuna fil mabani. Mereka membangun dan mereka berbangga-bangga di dalam bangunan tersebut. Bangunan kami sudah eh, bintang tujuh. kalian bintang berapa? Kami masih bintang 4. Wah, intinya kejar-kejaran. Nah, barakallahu fikum dan inilah yang disabdakan Rasulullah dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih hadisnya siapa Amr bin Auf radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum demi Allah bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian tapi yang aku takutkan dibukakan pintu dunia di hadapan kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibukakan pintu dunia Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kalian berlomba-lomba. Berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Sudah satu pekan gajinya 1M, pengen 2M. Eh? Sudah dapat 2M, pengen 3M. Seperti itu. Berlomba-lomba terus, enggak ingat akhirat. karena Salat pun ditinggalkan karena menurut mereka waktu adalah apa? Uang. Allah musta'an. Kemudian Rasulullah mengatakan fatuh fatuhlikakum kama ahlakathum. Justru dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena dunia. Ingat baik-baik barakallahu fikum wa hafizakumullah, kejarlah akhirat dunia akan menyertaimu. Tapi kalau kita ngejar dunia belum tentu akhirat dapat. Itu percaya saja sudah. Percaya saja sudah ya, karena yang namanya patokan kita adalah akhirat. Dunia hanya berapa kali? Sekali saja. Enggak dua kali. Setelah dunia akhirat. Kalau kita kejar akhirat dunia pasti dapat. Tapi kalau kita ngejar dunia belum tentu dapat akhiratnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kita hidup di dunia sederhana saja. Seadanya mau makan ayam ada, mau makan <laughs> barakallahu fikum tempe pun ada, makan tahu ada, Ini seadanya. Hidup seadanya sederhana. Dicukupkan dengan sesuatu yang ada tersebut. Jangan apa? Jangan bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Sudah punya istana, bangun istana yang kedua. Sudah punya lembah emas, emas enggak sembarangan. Pengen lembah yang kedua, jangan. Nah, barakallahu fikum, semuanya diletakkan pada tempatnya. Wa rubbama yabni at-tawabiq al-katsirah, bisa jadi dia membangun eh, barakallahu fikum tingkat-tingkat yang banyak, al-'ali yang tinggi. Wa yunammikuha dan dia juga memperindahnya wa yuzayyinuha dan juga juga membuat apa? memperindah, memperbagus, wa yuhassinuha dan juga apa? Nah, barakallahu fikum menghias-hiasinya. Intinya membuat istana. Eh, bermegah-megahan dalam bangunan hotel atau yang semisalnya. Biasanya orang-orang kalau bangun hotel bintang berapa paling tinggi? Eh, bintang berapa? berapa? Bintang 4 ya. Ini bintang 7. Paham ya? Bintang 7. Lebih pusing lagi kepalanya. Allah musta'an. Nah, Allah musta'an. Yang jelas Nah, berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa huwa kana fil asl yaskunu fi baiti sya'rin aw khaymatin aw ma asbaha dzalik. Bayangkan ini. Padahal dulu orang Badui ini pada awal mulanya asalnya dia tinggal di rumah yang bisa dikatakan rumah yang tidak ada atapnya. Rumah dari enam rumput-rumputan, eh, rumah atau di perkemahan. Terkadang rumah-rumah yang antum perhatikan dari jerami atau istilahnya intinya rumah-rumah seperti itu kalau misalnya ada angin pun roboh, tapi ternyata enggak lama kemudian apa fatahawwala halum, tiba-tiba berubah keadaan mereka. Hadza min alamatis sa'ah. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya barakallahu fikum orang berlomba-lomba di dalam apa? mencari dunia. Allahu musta'an. Ingat baik-baik barakallahu fikum. Ma ahsanad dunya wad-din idza istama'a. La barakallahu dunya bila dini. Alangkah indahnya dunia dan agama kalau bisa bersatu. Tapi nggak ada berkahnya Allah Taala nggak memberkahi dunia tanpa agama. Oleh karena itu iringilah dunia kita dengan agama. Karena kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Kita diciptakan untuk eh? Kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Nah, dunia diciptakan untuk kita. Untuk apa, Antum? Untuk apa? Dunia diciptakan kita ini untuk apa? Untuk mengumpulkan uang atau untuk eh, barakallahu fikum meninggikan bangunan atau bermegah-megahan atau untuk apa? Atau untuk beribadah? Untuk beribadah, beramal-amalan saleh. Jangan kebalik ya. Jadi dunia diciptakan untuk kita atau kita diciptakan untuk dunia? Nah, dunia diciptakan untuk kita. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jalla, Kita lihat berikutnya. Hadza min alamatis saah ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Yatatawwaluna fil bunyan, mereka bertinggi-tinggian di dalam bangunan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kama huwa waqi'un al-an. Masyaallah. Syekh Shalih Fauzan juga benarkan. Sebagaimana yang ini terjadi sekarang ini. Misdaqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dan benar dalam dalam artian kenyataannya itu membenarkan apa yang Rasulullah sabdakan. Fa inna ahlal badiyah sakanu al-muduna. Karena sesungguhnya orang-orang Badui nah mereka telah tinggal di kota-kota wasaru yatabahauna fil mabani yang mereka akhirnya menjadi orang-orang yang berbangga-bangga dalam bangunan mereka. Semula di gunung tinggalnya, enggak punya apa-apa, rumah pun terbuat dari kayu, terbuat dari eh barakallahu fikum misalkan bambu, langsung dia pergi menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia. Paham ya? Pergi ke Saudi kemana, Ah, lima tahun enam tahun nggak pulang pulang langsung bangun istana beli mobil mobilnya itu nggak tiga empat mobilnya bahkan apa motornya pun lima ya, jualan tapi paham ya dijual ini ya nah barakallahu kalau intinya kaya kaya raya kaya raya ya kaya raya kemudian sudah bangun istana ini bangun istana ini lagi istana ini intinya banyak seperti itu kejadiannya lupa dengan akhiratnya Allah musta'an Allah musta'anam padahal kalau mereka itu faham Na'am barakallahu fikum al-waqtu, waktu itu adalah apa? Ada ilmu. Seharusnya seperti itu. Bukan apa? Bukan semata-mata adalah dunia. Kita lihat berikutnya. Kullu wahidin yuridu an yakuna ahsan minal akhar fi binayatihi. Masing-masing orang ingin kalau seandainya bangunannya itu lebih ba lebih bagus, lebih baik daripada yang lainnya. Jadi melihat yang lainnya merasa punya kami belum bagus, diperbagus lagi. Intinya berlomba-lomba di dalam apa? meninggikan bangunan dan juga bermegah-megahan tadi itu. Allah musta'an. Nah, barakallahu fiikum, kullu wahidin yuridu an yakuna ahsan al akhar fi binayatihi wa madhari wa madhariha wa irtifa'iha. Nah, irtifa'iha. Masing-masing orang pengin. Nah, untuk lebih baik bangunannya dan juga panda, ya, pemandangannya dan juga ketinggiannya, fahada min alamati wa min mu'jizatir rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara an syai'in waqa'a kama akhbara alaihi salatu wassalam ini merupakan tanda-tanda dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi beliau mengkabarkan tentang sesuatu yang apa? Yang telah terjadi sebagaimana yang Rasulullah kabarkan. Maksudnya apa? Rasulullah mengkabarkan di saat itu. Tapi ternyata terjadi sekarang, ya kan? Menunjukkan bahwasanya tahu itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perkara-perkara yang gaib Rasulullah tahu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah ini menunjukkan bahwasanya kita harus apa? Harus berhati-hati barakallahu fikum, belajar di dalam mencari ilmu, itu enggak usah pikirannya ke mana-mana. Intinya nanti suatu ketika antum sudah berkeluarga yang masih bujang-bujang ini, nanti insya rezeki itu ada. Enggak percaya buktikan. Paham ya? Belajar dulu. Paham ya? Wah, nanti bagaimana ya? Kami enggak punya ijazah, enggak punya eh, kami SD aja nggak lulus, nggak pernah sekolah, santai aja. Santai aja, dunia sudah tetapkan semuanya. Nah, barakallahu fikum rezeki sudah diatur. Jadi nggak perlu pikirannya ke sana, nggak punya ijazah ustaz nanti bagaimana kerjanya? Santai aja. Belajar dulu, saatnya menikah, menikah, setelah itu nanti insya insyaallah taala ada rezeki. Eh, ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang jelas jangan sampai terpikir di benak seperti itu kemudian apa akhirnya bingung bagaimana ini akhirnya enggak mondok pun sudah nggak tahan lagi, pengen kerja atau misalnya, nggak usah khawatir barakallahu fikum. Kerjaan tuh banyak. Kalau mau gerak itu banyak jualan tempe tahu kerjaan bukan? Kerjaan halal. Nah, barakallahu fikum intinya dia itu mau bergerak itu ada, rezeki sudah atur semuanya. Rezeki sudah atur semuanya barakallahu fikum. Nah, enggak usah khawatir kalau fikum karena ilmu itu yang akan mengangkat derajat seseorang. Semakin orang itu berilmu dan dia mengamalkannya, semakin Allah taala akan angkat derajatnya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak di sangka-sangka. Rezeki dari langit, dari bumi, intinya semuanya harus kita yakini barakallahu fikum. Jangan sampai terpetik di benak kita bingung. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Biasanya kalau kita pulang kampung ditanya, sekolahnya ada kelas berapa? Enggak kelas-kelasan itu aja udah. Kelas berat itu aja udah. Paham ya? Soalnya menghafal, menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, murajaah berat enggak kira-kira? Berat. Nah, barakallahu fikum tapi harus diupayakan. Allah musta'an. Kalau kita ngandalkan bisik-bisikan orang-orang sebelah sana, misalkan orang-orang di kampung kita, misalkan bagaimana enggak sekolah nanti bagaimana masa depannya, masa depan cerah insya Allah Itu aja dah. Paham ya? Nah, enggak usah terlalu pusing. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Allah musta'an. Itu sekedar nasihat biar kita semuanya tetap fokus dalam belajar, semangat dalam menimba ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an Sunnah, qaulan wa amalan waktu, i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan keyakinan. Berikutnya Perhatikan barakallahu fikum qala tsumma talaqa. Kemudian nam penanya tadi yaitu malaikat Jibril alaihissalam aiqamas sa'il wa kharaja. Berdirilah si penanya tadi dan keluar. Fa kharaja ba'du sahabah fi atharihi falam yajidu. Kemudian segenap sebagian para sahabat pun keluar mengikuti jejaknya tapi enggak menjumpainya bayangkan. Begitu berdiri keluar para sahabat itu mengikuti jejaknya enggak mendapatkannya. Berarti kan menunjukkan Keheran-heranan ini. Akhirnya wahadi ajibatun ini termasuk perkara yang mengherankan. Barusan keluar zakat di, di eh, barakallahu fikum diikuti sudah enggak dapat jejaknya. Karena malaikat, malaikat ya kita lihat. Li'annahu kana bainahum wa yas'alu wa yatakallam. Karena sebelum dia keluar, si penanya tadi sebelum keluar itu malaikat Jibril alaihissalam, itu di antara mereka bertanya dan berbicara. Tiba-tiba keluar, mereka ngikuti jejaknya sudah enggak dapat lagi. Maksudnya heran loh, kemana ini? Nah, barakallahu fikum wa fil lahdatin ikhtafa anhum. Dalam sekejap langsung apa? tersembunyi dari mereka. Maksudnya enggak nampak gitu loh malaikat Jibril alaihissalam. Akhirnya bertanya, Rasulullah menanyai mereka, "Qala atadruna man sail Apakah kalian tahu siapa yang bertanya tadi? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Ini ucapan ini diucapkan ketika Rasulullah masih hidup. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, maka cukup wallahu a'lam. Naam. Qala innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya tadi itu adalah Jibril datang kepada kalian mengajari kalian tentang agama kalian. Jibril alaihissalam datang di berbagai macam tempat dalam bentuk manusia. Nah, barakallahu fikum. Hanya saja Rasulullah melihat beliau alaihissalam di dua tempat. Nah, dalam bentuk aslinya memiliki berapa sayap? 600 sayap. Nah, barakallahu fikum walahu situmi'ah janah memiliki 600 sayap. Di dua tempat tersebut di mana? Sidratul Muntaha. Batha Makkah. Nah, di dua tempat tersebut ya. Nah, barakallahu fikum menampakkan dengan penampakan aslinya memiliki 600 sayap. Wa illa di kisah-kisah yang lainnya mengenai orang yang ziarah ke saudaranya di kampung sebelah atau misalnya semuanya dalam bentuk manusia. Nah barakallahu fikum. Itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hadza fihi dalilun ala anna al-malaka la ya'ti fi suratihi al-malakiyah. Di sini ada pendalilan, perhatikan baik-baik bahwasannya malaikat terkadang tidak datang dalam bentuk aslinya. Karena mungkin coba bayangkan, di situ segenap para sahabat, ada Umar Khattab juga. Coba kalau datang dalam bentuk aslinya, menampakkan aslinya, memiliki 600 sayap. Mungkin kaget enggak mereka? Kaget karena belum pernah melihat sesuatu yang Nah, sebelumnya gitu ya. Nah, bayangkan ini menunjukkan bahwasanya memang hikmah yang Allah taala berikan di situ. Li'annan nasa la yutiquna ru'yatahu 'ala suratihi malakiyyah. Dikarenakan pula manusia belum mampu, tidak mampu untuk melihatnya dalam keadaan bentuk asli malaikatnya. Paham ya? Wa inna ma ya'ti fi surati insanin. Hanya saja malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Manusia yang bagaimana? Bagaimana datangnya Jibril ketika bertanya Rasulullah bagaimana sifat-sifatnya? Bajunya sangat putih sekali. Rambutnya sangat hitam pekat. Tidak nampak bekas-bekas perjalanan. Nah, itu termasuk tanda-tandanya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wa inna fi surati insanin hatta la yang furnas. Hingga tujuannya kenapa sih datang dalam bentuk manusia? Tujuannya agar manusia tidak lari darinya. Wa ghaliban mayati Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakannya tidaklah Jibril itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin wa indahu ashabuhu. Nah, dan kebanyakannya tidaklah Rasulullah, tidaklah Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW pada bentuk lelaki dalam keadaan di sini ada para sahabat. Paham ya? Seringnya seperti itu. Nah barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau men nah barakallahu fikum menampakkan bentuk aslinya itu para sahabat mungkin ketakutan. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Jadi seringnya itu Rasulullah Rasulullah ketika didatangi oleh Jibril alaihissalam, nam dalam keadaan di sisinya ada para sahabat, bentuknya dalam keadaan bentuk manusia. Paham maksudnya ya? Mungkin kalau sendirian nah menampakkan bentuk aslinya seperti itu. nah Datang dalam Disebutkan dalam catatan kaki bawah itu, nah, suatu ketika pernah datang kepada Rasulullah dalam bentuk salah satu, salah satu sahabat yaitu Dihya al-Kalbi. Nah, barakallahu fikum. Jadi terkadang datangnya itu dalam keadaan menyerupai sebagian orang yang dikenal, terkadang datang dalam keadaan memang nggak dikenal itu loh. Tapi manusia, nah seperti itu. Kita lihat berikutnya. Jadi, nah barakallahu fikum yang suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah menyerupai sahabat yang dikenal itu Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Naam. Berikutnya. Kasairis sa'ilin wa tullab la yatamayyazu anhum. Seperti seluruh orang-orang bertanya dan para tullab, para pelajar yang eh, tidak bisa membedakan nam barakallahu fikum di antara mereka. Intinya apa? Intinya nam barakallahu fikum hafizakumullah. Nam Ketika datang Rasulullah kemudian segenap para sahabat di sisinya, Jibril alaihissalam tidak menampakkan bentuk aslinya. Li'ajli an la firu tujuannya agar mereka tidak lari. Wa fi hadha dalilun ala anna al-malaikata tatashakkalu bi ashkalin hasaba al-maslahah. Di sini ada pendalilan bahwasannya para malaikat terkadang berbentuk dengan bentuk-bentuk sesuai dengan kepentingannya. Apa maksudnya ya? Sesuai dengan kehendak Allah taala. Naam. Waqad a'tahumullahu al-qudrata 'ala dzalik. Dan sungguh Allah Taala telah memberikan kemampuan untuk seperti itu. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum li ajli maslahatil bashar dalam rangka untuk kepentingan manusia. Wan nasu la yarawnal malaikata illa 'indal 'adzab. Sedangkan manusia tidak melihat malaikat langsung. Paham ya? Nah, kecuali ketika azab, kecuali ketika diazab. Wal billah dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika 'indal maut. Seperti itu pula ketika maut menjelang kematian, terkadang sebagian ditampakkan di situ. Sehingga kalau antum perhatikan orang-orang rata-rata meninggal itu langsung ketika meninggal matanya melihat ke arah atas. Seakan-akan tercabut itu ya. Nah, barulah nanti dipejamkan gini. Biasanya gitu biasanya. Nah, barakallahu fiikum memang Allah taala mengizinkan demikian. Tadharul malaikatu wa yarahumul muhtadir Datanglah di situ malaikat. Nah, barakallahu fikum menampakkan. eh, Kemudian orang yang hendak meninggal tadi melihat malaikat tersebut. Paham ya? Oleh karena itu antum seringnya jumpai seperti itu orang meninggal, itu biasanya matanya ya, ya kan? Matanya dalam keadaan terbuka eh, ke atas, kemudian baru kita pejamkan. Nah, seperti itu. Allah Ta'ala wa Ta'ala berfirman, "Yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzin lil mujrimin." Suatu hari yang mereka melihat para malaikat tidak ada kabar gembira bagi mereka. Nah, bagi orang-orang yang mujrimin, orang-orang jahat. Karena posisinya nah diazab di situ. Walaupun dia melihat ketika hendak meninggal tersebut sakaratul maut. Nah, barakallahu fikum, tapi kalau orang itu adalah orang kafir atau orang-orang mujrimin, itu Allah taala Allah taala kehendaki untuk dalam keadaan seperti itu pun sudah kena azab. Merasakan sakitnya. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang dicabut nyawanya dengan cabutan yang mudah dan juga nah barakallahu fikum tidak menyakitkan. Banyak-banyak berdoa barakallahu fikum karena posisi kita nggak tahu kapan meninggalnya. Terkadang saudara kita meninggal dalam keadaan sujud. Ada nggak? Ada juga. Dalam keadaan tidur, dalam keadaan dia awal sehat, masih makan bersama, minum bersama, pagi harinya dia tidur selama-lamanya. Paham ya? Dalam artian meninggal dunia. Ada seperti itu. Ada juga orang yang meninggal tapi merasakan sakitnya. Nasallahu salamata wal afiyah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat dikit lagi. Amma qabla dzalika fannasu yarawnahum fi suwarin la takhtalifu an suwarin nas. Adapun nam barakallahu fikum sebelum itu eh, manusia melihat para malaikat tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang tidak berbeda dengan bentuk manusia. Nah, barakallahu fikum itulah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir lakin akan tetapi lima ja'a Jibril. Tapi kenapa Jibril datang ke situ? Walimada jalasa? Kenapa duduk juga di situ? Kan Jibril alaihissalam datang kemudian duduk. Duduk dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan meletakkan na barakallahu fikum kedua telapak tangannya di atas pahanya siapa? Di atas pahanya siapa? Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah mendekat, duduk dalam keadaan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya siapa? Berarti gini. Datang, "Assalamualaikum" misalkan. Ada santri datang kepada ustaznya, "Assalamualaikum, kepada ustaz?" Beradab enggak kira-kira? <laughs> Jadi tangannya ini ditumpangkan di pahanya ustaznya gini atau syekhnya. Atau di pahanya sendiri? pah sendiri. Itu yang rajih ya. Yang rajih bahwasanya nah meletakkan apa? Barakallahu fikum kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Karena itu yang ada posisinya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat al-jawab jawabannya ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya sesuai dengan lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian mengajari agama kalian. Fahuwa la yas'alu liyata'allam. Jibril alaihissalam itu tidak bertanya untuk belajar itu enggak, sudah tahu. Jibril alaihissalam posisinya datang itu sudah tahu, jawabannya sudah tahu semuanya. Cuman apa? Untuk mengajari. Paham ya? Ini termasuk terkadang dalil yang dipakai apa? Kita boleh bertanya kepada seorang guru, dia tahu jawabannya, tapi dalam rangka mengajari yang lainnya. Paham belum maksudnya? Nah, Ustaz, apa hukumnya seperti seperti ini? dia tahu jawabannya, cuman agar yang lainnya tahu gitu loh. Itu enggak masalah. Yang dilarang itu ngetes. Paham ya? Wah, tak tes ustaznya bagaimana kira-kira tahu enggak? Kalau enggak tahu, wah dijelek suara ustaznya ternyata enggak tahu ini. Nah, itu dilarang. Paham ya? Itu dilarang ya. Na'am barakallahu fikum. Wa inna liu yas'alu liyu'allima. Hanya saja Jibril bertanya untuk apa? Untuk mengajari. Fahada fihi dalilun ala anna su'ala wal jawaba min turuqit ta'lim. Perhatikan baik-baik ini, penting sekali ini. Ini merupakan dalil bahwasanya tanya jawab itu merupakan tata cara dalam belajar. Jadi kalau orang belajar jangan takut ditanya. Oh, ditanya sekali, datang baru datang sekali, tanya langsung minder eh, langsung nggak mau datang lagi sepekan, misalkan jangan. Paham ya? Santai aja ditanya nggak nggak bisa jawab apa? Wallahu a'lam. Paling minim dia paham pertanyaannya. Karena paham pertanyaan sudah berapa jawabannya? Setengahnya. Santai aja nggak usah takut. Apa jawab apa jawabannya? Wallahu a'lam. Paham ya? Enggak masalah. Nanti yang lainnya tahu akan memberi Nah, barakallahu fikum, ilmunya seperti itu barakallahu fikum. Nah, bagus sekali nih ya. Pertanyaan itu bagus sekali. Dan seperti ini perlu dicontoh karena Rasulullah aja sering bertanya kepada para sahabat, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadin 'ala Allah?" Pertanyaan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga, "Ala ukhbirukum bi akbar kaba'ir?" Nah, barakallahu fikum. Kemudian atadruna mal ghibah? Pertanyaan semuanya. Atadruna mal muflis? Nah, itu semuanya pertanyaan. Jadi, thariqah dalam belajar atau mengajarkan ilmu di antara yang paling bagus adalah tariqah apa soal jawab. Pertanyaan diiringi dengan jawabannya barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan takut. Kalau tanya, enggak bisa pun enggak masalah, wallah alam cukup. Paham ya? Tapi berikutnya berusaha untuk bisa. Itu aja. Naam. Bal min ablaghi turuqit ta'lim, bahkan termasuk naam tata cara mengajarkan yang paling bisa menyentuh dan paling bisa menyampaikan ayyakuna an tariqis su'ali wal jawab. Yaitu dengan cara apa? tanya dan jawab. Paham maksudnya ini Abdurrahman? Paham? Siapa yang menghancurkan Ka'bah akhir zaman? Hah? Dzuwaiqatain. Siapa pemimpin Khawarij? Dul, dul Khawasiratain. Eh dul Khuwaisirah tamimi Siapa pemimpin Mu'tazilah? Wasmatul Mu'tazili. Siapa temannya yang ngikutin jejaknya juga? Amr bin Ubaid. Siapa pemimpin Qadariyah? Ma'bad al-Juhani. Siapa pemimpin Jahmiyah? Jahmiyah. Ayo. Antum, antum. Yusuf. Sana. Kata ketemu Fadal. Al-Jahm Sofwan. Al-Jahm Safwan ingat-ingat ya. Siapa pemimpin Syiah rafidah kemarin antum? Ya? Abdullah bin Sabah al-Yahudi Ahsan. Siapa? Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Pemimpin orang-orang munafikin yang saat itu zaman Rasulullah SAW di Madinah. Antum? Raisul Munafikin. ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, barakallahu fikum itu semuanya diulang-ulang agar semakin melekat dan tidak terlupakan. Wahya tariqatun tarbawiyatun jayyidatun ma'rufatun. Yang mana tata cara soal wal jawab, tanya jawab itu merupakan cara yang bisa mendidik dan cara yang bagus dan sudah dikenal. Barakallahu fiikum hafizakumullah. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.